menyebutkan telah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman dari kalangan para hambanya dengan banyak sifat yang menunjukkan kesempurnaan agama mereka yang menunjukkan kuatnya iman mereka dan bagusnya pengetahuan mereka tentang Rabb mereka Jalla wa'ala Allah يقدمك إليك رجالا يبعثونك ينزل معك المؤمنون الله جل وعلا مسلما إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم Where keimanan mereka lebih besar daripada rasa takut mereka kepada selainnya. Mereka khawatir, mereka selalu takut kalau keimanan mereka berubah menjadi kemunafikan karena besarnya keimanan di dalam hati-hati mereka masih muslimin rahimahullah. Allah Jalla wa'ala telah menetapkan pada diri-diri mereka keimanan dan amal yang baik keimanan dan amal yang baik dengan rasa takut dan khawatir kalau seandainya amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kalau keimanan mereka tertolak dan berubah menjadi kemunafikan. Maka inilah kondisi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Terkumpul pada diri mereka keimanan, perbuatan baik, namun juga dicampuri rasa takut dan cemas kalau seandainya amalan baik mereka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala kalau seandainya keimanan mereka berubah menjadi kemasikan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala innal mu'mina وما بين إحسان ومخافة وإن المنافق جمع بين إسلام وعمل Sesungguhnya orang yang mengikuti dan beliau adalah orang yang mengumpulkan antara perbuatan baik dan rasa takut yaitu khawatir bahwa وما صرفها وما صرفها menunjukkan tentang hal tersebut. Qala Abdullah bin Abi Mulaika, Abdullah bin Abi Mulaika mengatakan, "Adraktu salasina sahariyan kullun kana yakhafu nisar ala nafsi." Aku mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya. Dan terdapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Siapa di antara kita yang tidak mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang memiliki keimanan yang kuat, seorang yang kokoh di atas agamanya, dia mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, "Antu bismillah, hal yukhrahum minhu imanuhu kata Abu sesungguhnya hati dan hati seseorang itu berbolak-balik terhadap agamanya dalam sesaat bisa saja pada saat itu dicabut jadinya keimanannya. Wa al basri memberikan menyiksa dirinya. Nanti dari Hasan dan pernah ditanyakan kepada Hasan Allah basri rahimahullah, Atahafun nifaq, apakah engkau merasa takut dari kemunafikan? Jadi dengan kedudukan yang kau miliki, dengan ilmu yang kau miliki, dengan ibadahmu, apakah engkau takut dengan kemunafikan? Faqala rahimahullah, maka Hasan Allah basri rahimahullah menjawab, وما يؤمنني وقد خافه ابن عمر وقد خافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه apa yang membuatku merasa aman dari kemunafikan bagaimana mungkin aku merasa aman dari kemunafikan sedangkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Wa qala Hasan rahimahullah, yang Al-Hasan rahimahullah bukan dia adalah orang munafik. Demikian dikatakan oleh Al Hasan rahimahullah taala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Demikianlah sebagian dari sirah para sahabat Sampai kuatnya keimanan mereka dan agama mereka, mereka sangat takut dari yang namanya kemunafikan. Sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang menyanyiakan dia memandang dirinya adalah orang yang berada di atas keselamatan yang sempurna dari kemunafikan. Dia merasa dirinya tidak akan disiksa oleh semua kemunafikan dan dia merasa bahwa imannya tidak akan pernah berkurang. Nauzubillah min dzalik. Ayuhal muslimun, rahimakumullah. Jadi kita perhatikan nas-nas ayat-ayat dan hadis-hadis yang tertera terkait tanda-tanda kemunafikan dan sifat-sifat orang munafik seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qalu ila salati qalu kufara yura manusia wala yadhkuruna Allah illa qalila dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit ketika imam mengucapkan salam. Mereka langsung pergi seakan-akan terbebas dari penjara. Mereka tinggalkan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Surah An-Nisa ayat 142. Wafil hadis عن ابي هريره رضي الله عنه dan di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi وكانت أن تكون نفسك أقول إلى ذلك الأمانة فيها خيانات إذا نفسك وإن صادك رسول الله صلى الله عليه وإن صاد وإن صلى وزعم أنه يخلف ملك بيده الوفاء ملك بيده dan mengaku sebagai seorang muslim. Tapi apabila ada tiga sifat ini pada dirinya, maka telah ada kemunafikan di dalam dirinya. Hari ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Dan dari berangkat apa tempat rakaat dengan cepat dia tidak berzikir kepada Allah di dalam sholat tersebut kecuali sedikit. Hadis ini yang menunjukkan bahwa di antara sifat kemunafikan adalah seorang yang menunda-nunda dan mengakhirkan sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masa muslimin rahimakumullah. Inilah sebagian enam yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Maka siapa saja yang memperhatikan nas-nas tersebut ya, yang di dalamnya disebutkan sifat-sifat orang munafik, ia perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, ia akan dapat di tengah-tengah manusia, bahkan di kalangan ya golongannya, ia akan di orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat kemunafikan, ada sebagiannya, ada kebanyakannya, ada masalah lebih dari yang disebutkan, namun dalam waktu yang bersamaan ia memandang dirinya berada di dalam keselamatan yang sempurna dan mengabaikan. Dan kalau imannya tidak akan pernah berkurang. Dan Allah assalamu alaikum. Sangat berbeda jauh dengan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman. Dengan orang-orang yang menyia-nyiakan iman mereka lalu perbedaan di antara kedua kelompok tersebut karena seorang mukmin itu mengumpulkan antara keimanan yang baik dan rasa takut dari kemunafikan sedangkan orang-orang munafik ia mengumpulkan pada dirinya perbuatan-perbuatan buruk dan rasa aman dari azab Allah Jalla wa'ala oleh karena itu mahasiswa muslimin hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala terus menerus memberikan wameweka kiistikamaha kubadilisha riaka kielimu nani yake kahula maashira muslimin tunajaliwa maashira muslimin agama allah ini agar mengetahui mana mwenyezamungu pale kemunafikan mana tunafika wanashawusika tersebut ada di dalam diri kita sehingga kita bisa nisa meninggalkannya dan selamat dari kemunafikan أيها المسلمون رحمكم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله Allah हमारे देश और मुस्लिम उल्लंघन सेवन को बन जाएगा तुम तुम्हारी अंग्रेजों ने को यह तुम्हारी सत्रह हमारी एक विवाद था और ऐसा हरित रिवायत तक और रुमा और बुदाऊ यदि परिवार और रुमा और बुदानी निरंतर इसमें अभी apa yang dilakukan yang itu ia telah mencapai fitnah kami. Ayuhal muslimun, rahimakumullah. Siapa saja di antara kalian yang berkorban di tahun ini, maka hewan kurbannya dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Dan dalam mereka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Karena kalian bisa berkorban Karena karunia dan nikmat dari Allah Jalla wa'ala Oleh karena itu, memberi berpuasa. Allah Jalla wa Ala berfirman, "La yanalu Allah luhumha wa la dimawa, walakin yanalu taqwa minkum." dan darahnya sampai kepada Allah Jalla wa yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. itu Allah ila Rasulullah nanti mulia sekalian. Masyarakat muslimin rahimahullah ada kaum muslimin yang belum bisa berkorban di tahun ini karena rezeki yang masih sempit. Ada karena kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menghalanginya untuk berkorban di tahun ini. Maka janganlah ia berkecil hati dan pula ia bersedih karena